Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakungrejo rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan uh, membahas profil Nabi dari kitab Syama'il Nabi karya Al-Imam uh, eh, At-Tirmidzi atau Muhammad ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala ada sedikit tambahan yang ingin kita sampaikan berkenaan dengan apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Di pertemuan yang lewat kita bahas tentang uh, seputar rambut. <clears throat> Maka berkenaan dengan apakah memiliki rambut yang lebat ataukah tidak itu hukumnya dianjurkan ataukah tidak, maka ini nanti berkenaan dengan punya kaitan erat dengan masalah hukum mengundul rambut. Dan berkenaan dengan hukum mengundul rambut, maka ada penjelasan yang cukup menarik yang ingin saya bacakan dari buku Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami yaitu di sana terdapat uraian bahasanya menggodong rambut kepala itu ada enam jenis, ada enam macam hukumnya. Yang pertama adalah e, menggundul rambut kepala yang hukumnya adalah ta'atun wa kurbatun ilallahi ta'ala. Nilainya adalah ketaatan dan amal soleh. Dan ini adalah mengundul kepala di empat kondisi. Yang pertama saat ibadah haji, kemudian yang kedua saat ibadah umrah, kemudian yang ketiga adalah saat e, menggundul rambut bayi di umur tujuh hari kelahirannya, kemudian yang keempat adalah e, dianjurkan untuk mengundul rambut kepala bagi orang kafir yang masuk Islam. Kemudian yang kedua, e, mengudul rambut kepala bisa status hukumnya adalah syirkun, kemusyrikan. Wadhalika kaman halaka ra'sahu tadallulan li ghairillahi azza wa jalla. Manakala ada orang yang mengundul rambut kepalanya dengan tujuan itu adalah bentuk merendahkan diri dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk ta'zim kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian dengan menampakkan ketundukan dan penghinaan kepadanya. Kemudian yang ketiga eh, mengudul rambut kepala itu bisa statusnya adalah bid'atun bid'ah seperti orang yang mengendul rambut kepalanya, rambut kepalanya memplontos rambut kepalanya ala sabili ta'abbudi wa zuhdi. Dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka sebagai bentuk kezuhutan. Ya, dianggap sebagai itulah simatus salihin. Cirinya orang-orang yang soleh. Sebagaimana kita jumpai di ajaran Buddha maka orang soleh itu yang gundul pelontos. Maka seandainya ada seorang muslim yang punya hal semacam ini, punya keyakinan, asumsi dan anggapan semacam ini, maka ini adalah gundul kepala jenis yang ketiga, yaitu bid'ah. Sebagai bentuk manakala la sabi ta'abud dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ghairil mawadhi' al-arba'ah al arbaah al di selain empat hal yang telah dituntunkan dan memang diperintahkan untuk mengundul rambut kepala. Semacam e, ketika mengundul rambut kepala dijadikan sebagai syiar orang-orang saleh. Yang ini pernah dijumpai di e, di khawarid masa silam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan simahum at-tahliq di antara ciri khawarij yang akan muncul, mereka adalah orang-orang yang mengendul rambut kepalanya, memelontos kepalanya. Maka orang-orang khawarij yang muncul di masa Ali sebagai aliran sesat yang pertama dalam sejarah kaum muslimin, mereka mengendul rambut kepalanya dan itu dijadikan ya, sebagai simatus salihin, anggapan ya, sebagai ciri khas orang-orang yang soleh. <clears throat> Atau manakala mengundur rambut kepala itu dijadikan minta mamizuhdi sebagai kesempurnaan kezuhudan. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang khawardi masa silam. Demikian juga semacam anggapan sebagian orang tentang dianjurkannya orang yang tobat dan insaf dari kefasikan dan e, kejelekan e, dianjurkan untuk mengendul rambut kepalanya. Maka ini hal-hal semacam ini adalah gundul kepala yang statusnya adalah bid'atun. Kemudian yang keempat adalah menggundul rambut kepala yang hukumnya haram, yaitu menggundul rambut kepala ketika terjadi musibah kematian, kerabat dan yang lain. Yang Nabi dan itu sebagai bentuk ekspresi eh, eh, ekspresi tidak sabar dan demi sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, mereka ketika ekspresi kesedihan karena ditinggal mati oleh kerabat dan saudara, mereka ungkapkan dalam bentuk mengundul rambut kepala. Meskipun sebagaimana sering kita eh, sering saya sampaikan, eh, kondisi ini bisa kita katakan 180 derajat terbalik di tempat kita, mengundul rambut kepala seringkali dijadikan sebagai ekspresi gembira. Ya, kenapa? Karena jagonya dalam pilkada menang, eh, lurah, calon lurah yang dipilih itu ya, menang, nah, maka eh, para pendukungnya, tim suksesnya dan yang lain rame-rame gundul rambut kepala. Ya. Namun kalau di masa jahiliyah eh, menggundul rambut kepala ya, semacamnya adalah ekspresi kesedihan dan tidak bersabar. Demikian juga gundul hukumnya haram wa halquhu ala sabili tasabbuh bil kufar awil fusaq. Ya, manakala uh, gundul tersebut dalam rangka mengikuti ya, dalam rangka menyerupai orang kafir atau orang fasik, boleh jadi ada uh, uh, pemain basket atau pemain sepak bola yang punya ciri khas gundul. Kemudian orang yang dan dia orang kafir, ada orang muslim yang ngefans, Terus airnya eh, airnya juga ikut gundul karena apa? Karena pemain basket atau pemain bola yang ya, dia gandrungi itu gundul ciri khasnya. Maka ini gundul jenis yang keempat. Kemudian yang kelima mubahun gundul rambut kepala yang hukumnya mubah yaitu mengundul rambut kepala lihat jatin karena kebutuhan di antara kebutuhan adalah untuk berobat min maradin karena sakit semacam operasi maka dokter memerintahkannya untuk semuanya di ya, semua diplontos ah, termasuk rambut kepala maka tidak mengapa aulida adal atau karena dalam rangka untuk ya, menghilangkan kutu kepala karena cara praktis untuk menghilangkan kutu kepala ya tinggal dipelontos hilang semua daripada diobat bolak balik tidak sukses ya, maka efektif dan efisien nah, dah. datang ke tukang cukur plontos, ah itu kutunya hilang semua kemudian yang ke yang keenam adalah ketika orang mengundul rambut kepala tanpa ada kebutuhan tanpa ada sebab dari sebab-sebab di atas ya, maka eh, eh, maka, di sini dikatakan fahada al afdal ada muhalqihi ila indal haja Maka yang afdal menurut penulis adalah tidak gundul kecuali jika ada kebutuhan. di anak Nabiya dengan alasan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengendul rambut kepalanya kecuali saat nusuk saat ibadah haji atau umrah. Ya, namun uh, uh, namun dal, uh, berkenaan dengan poin yang keenam ini, maka ini berkaitan erat dengan apa hukum dari memelihara rambut kepala. Kalau kita katakan itu me, memelihara rambut kepala itu adalah sunnatun sebagai pendapat Imam Ahmad itu satu hal yang diperintahkan ya, maka hukumnya minimal kurang afdal sebagaimana di poin yang tadi kita bacakan namun jika uh, itu adalah adatun itu adalah the eh, budaya Arab selama itu bukan satu hal yang aib di budaya masyarakatnya masing-masing maka pada dasarnya boleh-boleh saja. Sehingga poin keenam ini uh, maka hukumnya berkenaan dengan kembali berkaitan dengan apa hukum memelihara rambut. Apakah dia adalah uh, satu hal yang bernilai kurbah wa ta'ah ataukah adatan apakah itu cuma sekedar tradisi dan budaya yang berkembang di masa Nabi. Ya, kemudian kita kembali ke Syama'il Nabi dengan penjelasan dari karya Al-Tirmidzi dengan penjelasan dari Sa'abdu Razak Al-Badar Hafizullah taala. Kita sampai ke lima. Ya, kita masuk pada hadis yang kelima. Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Ismail yaitu guru yaitu Al-Bukhari yaitu guru beliau qala hadasana Abu Nuaim qala hadasana Al-Mas'udi an Utsman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi ibn Jubair ibn Mutaim dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Qal Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu mengatakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir. Nabi itu tidaklah jangkung, tidak pula pendek. Nabi itu sya'nul kafain wal qadamain tebal telapak tangannya dan telapak kakinya. Dhuhmu ra'si ukuran kepalanya besar. Dhuhmul karadisi dan besar ruas-ruas tulangnya. Tawilul masrubah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang bulu masrubahnya. Masrubah itu adalah bulu-bulu yang lembut yang ada di dada sampai pusar. Maka Nabi memiliki bulu Ya, bulu-bulu ya, lembut dari dada sampai pusar dan itu memanjang seperti garis. Idza massa takafu'an dan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan maka beliau berjalan tegap, takafuan, ya, yaitu jalan tegap yang telah dijelaskan seperti jalannya orang yang turun dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Ya, yaitu sebagaimana lanjutannya ka'an namayan hatu min sobabin seakan-akan turun dari tempat yang meninggi. Kata Ali bin Abi Talib lan ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Aku belum pernah melihat satupun dari setelah Nabi ataupun sebelum Nabi orang semisal beliau. Kemudian di riwayat yang ke-6 uh, eh, Tirmidzi mengatakan hadasannya Sufyan ibn Waqi' kal hadasana Abi anil Mas'udi bihadal isnadi kemudian sanad berikutnya sama sebagaimana di nomor 5 nahwahu bimaknahu dengan sanad yang semisal bimaknahu dengan redaksi yang semakna. Di catatan kaki hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi Jami' Tirmidzi. Di sana Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Namun di sini terdapat di sananya terdapat Al-Mas'udi yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud. Sadukun ikhtalata qabla mautihi. Perawi yang saduk yang bercampur hafalannya sebelum meninggal dunia dan terdapat Utsman ibn Muslim yang ada padanya kelembean. Sehingga riwayatnya riwayat yang kurang kuat. Meskipun boleh jadi banyak poin-poinnya adalah satu hal yang benar, maknanya adalah makna yang benar karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain yang sahih. Maka Nabi itu tidaklah jangkung, tidak pula pendek. Artinya mutawasitul qamah, ya, tingginya itu pertengahan. Dan ini adalah satu Eh, sifat atau deskripsi tentang fisik Nabi yang istaroka fi dzikriha yang bersepakat untuk menyebutkannya semua sahabat yang menceritakan Nabi. Ya, kalau kalau misalnya uh, kalau tentang warna kulit Nabi maka boleh jadi ada beberapa jenis riwayat. Tapi kalau tentang masalah tingginya Nabi maka semuanya sama. Nabi itu tidaklah jangkung, terlalu jangkung tidak pula pendek. Kemudian Nabi itu telapak tangannya dan telapak kakinya itu syathnu, syathnu yang artinya gelit tebal. Namun tebal ini layak tadi tidaklah berarti khosunah kapalan. Ya, ya, ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya, ya ya, terjemah bahasa Jawanya yaitu kapalan ya. kalau orang kemudian tangannya dipakai untuk misalnya macul ya, ya, lama kelamaan nanti awal awalnya hari pertama kedua luka luka lecet lecet ah, kemudian lama lama udah enggak tidak demikian bahkan sampai kemudian ya tebal tebal yang khas ya, itu jawanya bahasa Arabnya khosyunah ya terjemah Jawanya ya kapalan Waqat anak son dan anak radhiyallahu anhu menggambarkan tentang telapak tangan Nabi sebagaimana nanti akan kita jumpai hadisnya aku belum pernah menyentuh sutra ataupun sutra ataupun sesuatu yang lebih lembut daripada tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada telapak tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih lembut daripada sutra. Maka maka dikompromikan antara riwayat ini dengan riwayat Anas. Dari itu tebal, namun tebal di sini bukan berarti kapalan. Karena dia tebal namun lembut. Dah murasi dia ukuran kepala beliau itu besar. Dakhamat ra'si artinya idham, artinya besar kibar ba'da syai ya sedikit besar bukan besar yang jelek seperti apa orang sakit apa itu itu sepalu apa apa eh, bukan demikian namun ya tergolong besar kibar ba'da syai tergolong besar demikian juga dakhmu karadis karadis artinya adalah ujung tulang ya. Wasayati kariban dan nanti akan ada redaksi yang mengatakan ada hadis yang menyebut Jalilul Musyash. Ini Jalilul Musyash sama dengan Dohmul Karadis. Dan Musyash artinya atraful idham, ujungnya tulang. Dan ada yang menjelaskan Karadis artinya pertemuan tulang, ay mafasil sendi. Yang bertemu di situ, di sendi itu al-idham tulang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendi-sendi tulangnya besar-besar. Dan tiga, eh, tiga hal ini yaitu telapak tangan dan telapak kaki beliau tebal, ukuran kepalanya cukup besar, kemudian tulangnya besar atau persendian tulangnya besar dan semacam itu kulluha tadullu. Semuanya menunjukkan kuatnya bangunan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuatnya bangunan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada sang Nabi jisman kawian ya, badan yang kuat. Dan di antara hal yang menunjukkan kuatnya badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kejadian saat menggali kondak, salat menggali parit, maka para sahabat menjumpai uh, menjumpai batu besar dan sejumlah sahabat telah berupaya untuk menghancurkan batu tersebut karena kalian para tidak akan terwujud kecuali dengan hancurnya batu itu. Namun uh, non sahabat dah, ya, beberapa sahabat mencoba untuk menghancurkannya gagal. Akhirnya Nabi meminta alatnya, alat yang dipakai untuk menghancurkan ya, Nabi pukul tiga kali dan hancur. Ya, padahal para sahabat yang lain sudah nyerah. Para sahabat yang lain sudah nyerah, sudah angkat tangan, nggak bisa. Giliran Nabi turun, beliau tiga kali pukulan, hancur batu besar itu. Ini menunjukkan kuatnya fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di antara hal yang menunjukkan kuatnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika Nabi tanding dengan Rukanah. Ya, jago gulatnya orang Arab yang dia adalah orang yang terkenal sangat kuat fisiknya, sangat kokoh kakinya. Seandainya Rukanah ini e, berdiri di atas permadani, kemudian empat, e, kemudian ada sejumlah orang yang mau menarik permadani tersebut, maka mereka akan tidak akan mampu menarik permadani tadi karena kokohnya kaki rukana. Hmm. Karena kokohnya kaki rukana. Maka yang uh, yang yang KO itu yang mau narik eh, yang mau narik karpet atau permadani tadi. Padahal rukana cuma berdiri biasa. namun cengkraman kakinya luar biasa. Ditarik tidak bakalan mempan. Tapi ketika dia nantang gulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sekali eh, sekali banting bukanlah jatuh. Eh, sekali banteng, padahal ini jago gulat yang tidak pernah kalah kecuali sebelum itu, yang belum pernah kalah sebelumnya. Eh, namun begitu ketemu Nabi, cuma dibanteng sekali jatuh. Eh, ini menunjukkan kuatnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tawilal masrubah. Masrubah artinya rambut yang memanjang dari dada sampai pusar. Maka Nabi SAW memiliki rambut yaitu bulu-bulu halus yang memanjang dari dada sampai pusarnya. Jika Nabi berjalan maka takafa'at takafu'an telah dijelaskan. Maknanya itu kurang lebih jalan tegap ya, yang agak condong ke depan. Seakan-akan beliau menuruni tempat yang meninggi. as artinya Eh, man hatta wa nazala apa yang menurun wa nazala dan menurun dari tanah. Artinya bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika berjalan seakan-akan beliau menurun atau berjalan fimun hadirin nal ardi di bagian tanah yang menurun dan orang yang berjalan ketika dia melewati tanah yang menurun maka tentu jalannya jalan yang cepat dan lebih cenderung badannya maju ke depan. Dan demikianlah jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikalah ya, demikianlah jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tanahnya tidak menurun. Ya, meskipun tanahnya tidak menurun. Sehingga para sahabat itu jika uh, mereka berjalan dengan Nabi, maka Nabi itu jalan biasa, namun mereka harus luar biasa untuk bisa ngimbangi jalan bareng dengan Nabi. Padahal boleh jadi yang jalan menemani Nabi ini anak-anak muda itu dia harus jalannya nah, lebih serius. Kalau tidak tertinggal, nah, nah, kalau tidak tertinggal. Padahal Nabi kelihatan jalannya biasa saja. Nabi jalannya nyantai saja. Namun yang ini, wow, harus bolak-balik mempercepat langkah kaki. kalau tidak ketinggalan. karena jalannya Nabi itu jalan yang cepat, tapi itu jalan biasa, bukan bukan uh, bukan kemudian orang yang memang mau tergesa-gesa enggak. Nabi itu jalan nyantai, namun jalannya itu cepat. Nah, padahal itu jalan santainya. Nah, itu jalan santainya itu cepat. Sehingga para sahabat meskipun yang muda, wah itu harus ya, mem bolak-balik mempercepat langkah untuk mengimbangi jalannya Nabi. Lam ar qablahu wala ba'dahu mithlahu. Eh, aku belum pernah melihat sebelumnya dan setelahnya orang semisal beliau. Dan hal ini menunjukkan kesempurnaan fisik Nabi, indahnya rupa Nabi, dan indahnya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mahabbahullahu dan apa yang Allah berikan kepada sang Nabi minal hasan berupa uh, kecakapan, wal jamal dan keindahan. Ya, berkenaan dengan uh, rawi hadis ini, hadis yang kelima ini, tadi Muhammad bin Isa bin Surah at tirmidhi mengatakan hadasana Muhammad bin Ismail dan beliau ini adalah uh, yaitu maksudnya Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, yang beliau ini ya, kemarin kita sampaikan ada Amirul Mukminin fil Hadis yang merupakan gelar tertinggi dalam ilmu hadis. Ini yang uh, tidak sembarangan orang mendapatkannya di antaranya yang didapatkan oleh Syu'bah dan di antaranya didapatkan oleh Al-Bukhari maka beliau adalah Jabalul Hifdi maka beliau adalah gunung dalam hafalan wa imam dunia ya, Imam perlu diketahui Imam Bukhari ini ketika lahir beliau lahir dalam keadaan buta ya, lahir dalam keadaan buta dan bisa melihat gara-gara doa ibunya ya, sembuh dan terbebas dari kebutaan dikarenakan doa tulus seorang ibu. Dan diriatkan bahasanya Bukhari ini fil Basrah sudah meriatkan hadis, sudah mengajarkan hadis di kota Basrah sebelum ada jenggot di e, di wajahnya, di dagunya. Wa khalfahu ulufun min talabatil hadis. Dan yang menghadiri adalah ribuan para penuntut ilmu hadis. Dan di antara keistimewaan Imam Bukhari rahimallahu taala yaktubu bil yamin wal yasar. Ya, beliau itu bisa menulis pakai tangan kanan dengan dan tangan kiri sama terambilnya. Ya. Eh, nulis pakai tangan kanan oke, okay, pakai tangan kiri juga oke. Okay. Ya. Itu Bukhari. <clears throat> Ya, mungkin kalau analis orang sekarang, wah ini otak kanan tak kirinya Eh, canggih semua. Ya. Ya, pak, nulis pakai tangan kanan lancar, pakai tangan kiri ya juga lancar. Ya, disebutkan bahasa Imam Bukhari mengatakan saya hafal seratus ribu hadis sahih dan ratus ribu hadis yang tidak sahih. Beliau wafat pada saat Idul Fitri di tahun 256 Hijriah dalam usia kurang lebih 62 tahun pakai hitungan Hijriah. Kemudian Bukhari mengatakan hadasana Abu Nuaim ya, yaitu Al-Fadl ibn Dukain. Nama aslinya Al-Fadl ibn Dukain Al-Kufi Maula Ali Tolha bekas budak ya, keluarga Tolha. Dia wafat di Kufah tahun 219. Kalau hadasana Al-Bas'udi Nama aslinya ada Abdurrahman Ibn Abdillah Ibn Uqbah Ibn Abdillah Ibn Mas'ud. Ya, jadi ini keturunannya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdurrahman bin Abdullah bin Uqbah bin Abdullah bin Mas'ud. Wafat tahun 160 Hijriah dari Utsman bin Muslim Ibn Hurmus. Ya, dari Nafi' bin Jubair bin Tashrir Membacanya Jubair bukan Jabir namun Jubair bin Tasrir wafat tahun 99 Hijriah. Ibn Mutaim Mutaim cara bacanya seperti Muslim, berarti Mutaim Dari Ali bin Abi Thalib. Ya, dari Ali bin Abi Thalib tentu beliau adalah uh, eh, Khulafa Rasidin yang keempat, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi dan suami dari Eh, wanita pilihan ya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ali bin Abi Talib, ya, Abu Talib itu nama aslinya Abdul Manaf. Ya, Talib itu nama anaknya. Ya, Talib itu nama anaknya. Karena Abu Talib itu punya empat anak laki-laki. Yang paling gede namanya Talib. Yang paling kecil namanya Ali. Ya, kemudian ada Ja'far dan ada Aqil. Maka dia berkunyah dengan Abu Talib dari anaknya, anak laki laki yang paling yang paling tua yang namanya Talib. Nama aslinya Abdul Manaf ada yang mengatakan Al-Mughirah. Dan perlu diketahui bahasanya paman Nabi ya, yang menjumpai Nabi, yang menjumpai Islam itu ada empat orang. Ya, dua diantaranya Muslim masuk Islam dan dua diantaranya mati dalam keadaan kafir yang mati dalam keadaan kafir Abu Talib eh, dan Abu eh, Abu Lahab kemudian yang muslim adalah Al-Abbas dan Hamzah dan Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza maka ada sebagian ulama yang ngasih fawaid atau satu hal yang unik bahasanya paman Nabi yang menjumpai Islam dan memilih jalan kekafiran Semuanya adalah yang namanya adalah nama yang tidak bagus. Nah, Abu Lahab yaitu Abdul Uzza, hambanya Uzza, kemudian ya, Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdul Manaf dan Manaf bukalah nama Allah eh, nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dua paman Nabi yang menemu, menjumpai Islam dan masuk Islam namanya nama yang tidak masalah. Al Abbas demikian juga uh, Hamzah. Ya, ke, uh, ya, Ali ini kunyahnya adalah Abu Hasan dan meninggal juga Abu Turab dan beliau lebih suka disebut dengan Abu Turab karena ya, karena itu adalah panggilan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika Nabi jenguk mendatangi rumah ya, putrinya Fatimah dan Nabi tidak jumpai Ali ada di rumah. Maka Nabi tanya kepada Fatimah, di manakah suamimu? Ya. Jawabnya Fatimah, kami sedang marahan. Ya. Kami sedang marahan. Ya, dia pergi, ya, tidak mau tidur siang di rumah. Ya, tidurnya di masjid. Ya. Jadi, maka bukalah syarat keluarga orang soleh tidak pakai marahan. Ya. Ya, Fatimah dengan Ali itu pakai marahan, Ali jengkel, nggak mau di rumah tidur di masjid. Maka Nabi kemudian uh, ke masjid dan menjumpai kalau Ali ya, Ali dia numpuk pasir demikian. Kemudian dia letakkan kepalanya di di tumpuan itu. Jadi berbantalkan uh, eh, tumpuan pasir dan debu. Ya, tidurnya di situ. Maka Nabi bangunkan sambil mengatakan kum ya abad turab. Ya, kum ya abad turab. Ayo bangun wahai Abu Turab. Ya. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamai beliau dengan sebutan Abu Turab. Oleh karena itu Ali lebih suka dipanggil dan disebut dengan sebutan Abu Turab. Dan Ali ini uh, ibunya Ali namanya Fatimah binti Asad al Hashimiyah. Yang Fatimah binti Asad ini aslamat wahajarat. Ya, kalau Abu Talib itu mati dalam keadaan bukan Muslim, sedangkan ya, istrinya ibunya Ali Fatimah binti Asad itu muslim. Ya, Ali ini adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Diperselisihkan tentang berapa umurnya Ali ketika masuk Islam. Ada yang mengatakan 15 tahun, pendapat kedua mengatakan 14 tahun, pendapat yang ketiga mengatakan 13 tahun, ya, pendapat yang lain mengatakan 8 tahun, dan ada yang mengatakan 10 tahun. Pendapat yang pilih oleh dipilih oleh Syekh Utsman Al-Khamis 8 tahun. E, secara fisik Ali ini adim adim syadatul utmah. E, beliau adim, beliau adam, e, warna kulitnya cenderung gelap, bahkan syadidul utmah. E, yang itu saw matangnya itu cukup kebangetan. dan beliau e, Eh, dan akrab ilal qasam minatul. Ya, secara fisik Ali itu lebih dekat kalau disebut pendek daripada tinggi untuk ukuran orang Arab. Ya, dal button beliau perutnya besar. Ya, beliau perutnya besar namun uh, namun bukan berarti pemalas, bukan berarti penakut, namun beliau adalah jago uh, ya, dalam uh, dalam peperangan kathur sya'ar, ya, banyak bulu di badannya. Aridul lihyah, uh, panjang atau lebar jenggotnya, asla' uh, eh, Ali ini buta, ya, rambut kepalanya. Ya, Abiyatu ra'si wal lihyah, dia beliau banyak ubannya. Ya, maka putih rambut kepala dan jenggotnya. Syahidah ma Nabi sallallahu alaihi wasallam masyahidah kullaha. Beliau ini mengikuti semua peperangan bersama Nabi kecuali perang Tabuk. Karena Nabi perintahkan untuk e, mengurusi keluarga Nabi waktu itu. Sehingga Nabi katakan, tidakkah engkau ridha kalau engkau itu seperti aku dengan dirimu seperti Harun dengan Musa. Ketika Musa pergi, maka yang menggantikan Musa di tengah-tengah Bani Israel adalah Harun. Seperti itu, ila anaula nabi ba'di, namun bedanya tidak ada nabi setelahku. Ya demikian kita lanjutkan ba'da lisa wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin.